Dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan dialah yang maha bijaksana, maha teliti. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar dari bumi, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Dan dialah yang maha penyayang, maha pengampun. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Dan orang-orang kafir berkata, Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah Muhammad, Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, hari kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu, ataupun yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات Ulaika lahum مغفرة wa rizqun Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan azab kami. mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد Dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa yang turunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang maha perkasa, maha terpuji. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد Dan berkata orang-orang yang kafir kepada teman-temannya, Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Aftara ala Allahi بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد Apakah dia mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah, atau dia sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب Apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami pun telah melunakkan besi untuk Daud. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير Buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan berbuatlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi, sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore, sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin, ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa di antara mereka yang menyimpang dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور para jin itu bekerja untuk Sulaiman, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungkunya. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang dapat menunjukkan kepada mereka kematiannya, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksaan yang menghinakan. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور Sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada kaum Saba dikatakan, Makanlah rizki dari Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل Tetapi kaum Sabak berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun itu dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit sidr. Demikianlah kami berikan balasan kepada mereka, karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabak dan negeri-negeri yang kami berkahi, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan jarak-jarak perjalanan di antara negeri-negeri itu. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور maka mereka berkata, Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan mereka telah menzolimi diri mereka sendiri. Dan kami jadikan mereka bahan pembicaraan. Dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين Dan sungguh, iblis telah membuat mereka yakin terhadap kebenaran sangkaan mereka. Kemudian mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang yang beriman. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada hari akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. za'antum min dunillah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan itu tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Dan syafaat di sisi Allah hanya berguna bagi orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, Maha Besar. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Katakanlah, Allah dan sesungguhnya kami atau kamu pasti berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata. Qul la amma ajramna wa la amma ta'malun. Katakanlah Muhammad, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar Dan dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم Katakanlah Muhammad, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutu Allah. Tentu tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan orang-orang kafir berkata, Kapankah datang janji hari kiamat itu, jika kamu orang-orang yang benar? قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون Katakanlah Muhammad, bagimu ada hari kiamat yang dijanjikan. Kamu tidak dapat meminta penangguhan atau mempercepat kedatangannya, walaupun hanya sesaat. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين Dan orang-orang yang kafir berkata, Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat, ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidak karena kamu, tentu kami termasuk orang-orang yang beriman. Berkatalah orang-orang yang menyombongkan diri kepada orang-orang yang dianggap lemah. Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Dan berkatalah orang-orang yang dianggap lemah kepada orang-orang yang menyembongkan diri. Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang telah menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Dan mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, Sesungguhnya kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan membatasi rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang membuat kamu dekat kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, untuk melemahkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan juga membatasi rezeki. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang ويوم يحشرهم جميعا ثم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinn aktsaruhum bihim mu'minun Para malaikat menjawab Maha suci engkau engkaulah pelindung kami bukan mereka Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفتراه وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, Orang ini tidak lain, hanyalah ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka juga berkata, Al-Quran ini tidak lain, hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang yang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang yang terdahulu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Qul innama a'idhukum biwahidah أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد Katakanlah Muhammad, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Muhammad itu tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang sangat keras. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد Katakanlah Muhammad, imbalan apa yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia maha mengetahui segala yang gaib. Katakanlah Muhammad, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب Katakanlah Muhammad, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku hanya sesat untuk diriku sendiri. dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, dia maha mendengar, maha dekat. Walau tara fazi'u fala wa ukhidhu min makanin qarib. Dan alangkah mengerikan, sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika itu mereka berkata, Kami beriman kepada Allah, Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب Dan diberilah penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. sebagaimana dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu, dalam keraguan yang mendalam.